بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سورة ألم نشرح مجية ثمان آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح استفهام تقرير أي شرحنا لك يا محمد صدرك بالنبوة وغيرها ووضعنا حطتنا عنك وزرك الذي أنقض أي أثقل ظهرك وهذا كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم ما تقدم من ذنبك ورفعنا لك ذكرك بأن تذكر مع ذكر في الآذان والإقامة والتشهد في الآذان في, الأذان في الآذان والآذان هذا جمع أذن في الآذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها فإن مع الأسر الشدة يسرا سهولة إن مع العسر يسرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كاس من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم فإذا فرغت من الصلاة فانصب أدئب في الدعاء وإلى اتعب في الدعاء وإلى ربك فارهب تضرع وإلى ربك وإلى ربك فارهب تضرع Bismillahirrahmanirrahim. Surah Alam Nashrah. Makkiyah. Tapi ada pendapat yang menyatakan itu adalah Madaniyah, Gol Ibn Abbas. Ah, Gol Ibn Abbas Madaniyah. Taman ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nashrah. Istifham tagrir. Alam Nashrah. Istifham tagrir. Ay syarahna benar-benar aku telah melapangkan laka sadrak bagimu Muhammad hati kamu istifham takrir itu pertanyaan yang pasti diakui gitu loh bukankah kamu murid iya bukankah kamu mukmin iya ini istifham takrir yang pasti diakui. Pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi yang pasti diakui. Hmm. Jadi setelah ada nafi Istifham ya. Pasti mengakui setelah nafinya gitu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin gitu. Setelah nafi apa di situ? Setelah alaisa apa? Ahkamul hakimin pasti diakui Allah itu ahkamul hakimin gitu. Jadi, mengakui setelah nafinya. Alam nasyrah laka sadrak Tidakkah aku Allah melapangkan hati kamu setelah nafi apa tidak? Setelah tidak apa di situ? Melapangkan hati kamu. Ya di aku iya. Melapangkan kamu. Alasta tilmidan, alasta mualliman, alasta mu'minan. Setelah nafinya apa? Mukmin. Anta mukmin? Gitu. Iya. Gitu. Alam nasyrah laka sadrak? Tidakkah aku Allah melapangkan bagimu hatimu hmm? dengan apa melapangkan maksudnya hati Rasulullah bin nubuwati dengan kenabian Nabi Muhammad Hah? bin nubuwati dengan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini syarah syarah sadr ini memang ada syak, ada pembelahan dada Rasulullah secara dohir. Tapi bukan berarti itu adalah isinya untuk yang dohir, tapi untuk yang batin. Nabi itu empat kali mendapatkan syak, syakus sadr syaroha itu syakko Membelah Nih Secara rukatan syaroha itu membelah Empat kali Nabi SAW dibelah dadanya Pertama ketika masih kecil Ketika dirawat ada di Halimatu Sa'adiyah Ada Halimatu Sa'adiyah Ada menyatakan umurnya empat tahun saat itu ada menyatakan umurnya 6 tahun saat itu. Rasulullah dibelah dadanya. Ada menyatakan umurnya 3 tahun. Ya, enggak. Ada menyatakan 3 tahun, ada menyatakan 4 tahun. Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya ketika umur itu uh, untuk ditambahi ilmu untuk dimantapkan imannya. Sehingga Nabi SAW masih kecil sudah mengeluarkan hikmah-hikmah. Mengeluarkan hikmah-hikmah. Itu persiapan Rasulullah supaya tampil dalam keadaan sempurna ketika masih kecilnya tidak seperti anak-anak kecil yang banyak bermain-main. Yang banyak menyia-nyiakan waktunya. Kemudian pembelahan dadah yang terjadi kedua yaitu ketika beliau umur 10 tahun. Dibelah dadah Rasulullah ketika umur 10 tahun. Sebelum balik. Persiapan untuk setelah baliknya supaya tampil dengan ajmalil akhlak, dengan akhlak yang paling mulia. Hah? Ini syagul sadar yang kedua. Yang ketiga, gablal eh, eh, eh, indal bi'tsah atau gablal gubailal bi'tsah menjelang diutusnya Rasulullah untuk apa? Untuk menerima Al-Quran. Karena kalau belum dipersiapkan hatinya untuk menerima Al-Quran gak akan kuat. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Lau anna hadal, ah? Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyiatillah. Gak akan mampu. Nabi kok mampu? Ah, udah dipersiapkan ya, udah apa istilahnya itu konstruksinya udah dibuat itu mantap jadinya untuk mengangkat beban itu kuat dan kita semuanya kalau nggak lewat Rasulullah nggak mungkin akan bisa menerima itu Al-Quran karena itu Allah menyatakan walakat yasarnal Al-Qur'ana bilisanika ya Muhammad bilisanik kita nggak akan mampu akan memahami bahkan untuk mengerti Al-Quran kecuali karena keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Kalau bukan dari Nabi nggak mampu. Jadi ibarat listrik tegangan tinggi harus lewat bergeser, dulu. Kalau langsung ke lampu jebol ini semuanya. Hah? Yang membagi Muhammad Rasulullah SAW sehingga kita ini orang yang lemah ini bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak diterima oleh Nabi tidak mampu dah kita terlalu besar tegangannya. Kemudian yang keempat, Syekh Sadri ini terjadi malam Isra. Kenapa? Persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Syekh Sadri di situ ada pembersihan dan juga ada pengisian. Tapi pembersihan di sini adalah sifatnya ziyadatu tathhir wa tandif. Bukan karena kotor, tapi untuk nambahi bersih, nambahi suci hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah itu menjadi satu gambaran wah kok begini Rasulullah? Masa Rasulullah dicuci? Masa Rasulullah dibersihkan itu kan melecehkan Nabi. Yang nyuci siapa? Yang membersihkan siapa? Allah. Ada nggak bersih tanpa dibersihkan oleh Allah? Nggak mungkin akan ada. Masa kami kuman ahadin walakin Allah yuzaki man yasha. Nggak bisa bersih tanpa kehendak Allah SWT. Allah yang memang bersihkan Rasulullah. Kenapa nggak? Apakah nggak ada cara lain? Rasulullah SAW kok harus dibelah dadanya. Apakah Allah nggak punya cara lain? Wah ini kalau sudah model begitu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ini. Nah kalau tanya apakah juga cara lain? Caranya inti, bukan caranya Tuhan. Nah inti aja jadi Tuhan. Itu pertanyaan model begitu kan nggak beres itu namanya. Apakah Allah nggak punya cara lain untuk membersihkan hati Rasulullah? Kok harus dibelah dadanya? Lah ya caranya inti. Inti berarti jadi Tuhan. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Cuma sebetulnya ada faedah. Ada faedah di dalam syakur saudara. Kenapa kau harus dibelah dada? Hah? Kenapa kau harus dibelah dada? Nah, itu untuk mengajarkan saja'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan keberanian Nabi. Memantapkan keyakinan Nabi mulai kecil itu tiga tahun udah Syagus sadr dan Nabi melihat bagaimana itu mengeluarkan pedangnya pisaunya itu Jibril kemudian dibuka dibelah dadanya diambil kelihatan Rasulullah ah, disitulah kemudian dimasukkan kemudian tanpa Rasulullah merasakan sakit akhirnya Nabi benar-benar meyakini bahwa itu adalah riayah daripada Allah Subhanahu wa taala inayah daripada Allah Subhanahu wa taala perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi untuk seterusnya tidak tidak pernah takut Rasulullah SAW. Tidak pernah merasa hawa khawatir atau bimbang. Yang dari Allah pasti bagus. Pasti selamat. Buktinya di Syagas Sadr diambil hatinya masih tetap hidup dan tidak ada sedikit pun bekas. Hmm? Alam nasyrah laka sadrak. Ada menyatakan itu adalah kenabian. Wa wada'na 'anka wizrak. Ada menyatakan itu adalah selain kenabian juga ya, wa ghairihi apa? Bin nur al-ilahi. Dikasih nur al-ilahi. Tentunya nur yang masuk ke hatinya Rasulullah tidak sama nilainya seperti nur yang kepada orang mukmin tentunya lebih kuat. Ah, sikul figuran Quran afaman syatra sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Syarh Sadr di sini dengan nur. Apa man syarah sadrul Islam fa wa ala nurin min rabbih. Ada lagi yang menyatakan bahwa syarah Allah sadrahu Allah lapangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menjadi mahbatul rahmat wa mambaul barakat untuk menerima begitu banyak berkah dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Wa wada'na 'anka wizrak. ay hatatna dan aku apa? Kalau bahasa menaruh menaruh dari kamu ya Muhammad wizrak dosa kamu Alladhi yang anggodo ay athqala membebani, memberati. Asalnya anagat itu suara beban yang berat. Kiek kiek kiek kiek gitu. Beban yang berat itu ya. karena ada itu kalau kalau kalau ada uh, pickup atau gerobak dikasih beban yang kerat, kia-kia gitu ya. Itu asalnya gitu. Yang telah membuat beban berat. Dohrok ada di punggung kamu, ya Muhammad. Loh, berarti Nabi banyak dosanya kalau begitu. Aku telah menaruh dosa kamu, wahai Muhammad, yang telah memberatkan kepada yang, yang telah membuat berat di punggungmu. Berarti dosanya banyak. Ini kagau kagaulihi ta'ala artinya sama dengan firman Allah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir untuk Allah mengampuni apa yang telah berlalu dari dosamu wahai Muhammad dan apa dan yang akan datang. Loh kalau begitu Nabi punya dosa yang berlalu dan yang akan datang. Wah ahli dosa bisa Rasulullah SAW. Tidak demikian. Yang dimaksud di sini Adzanab macam-macam. Ulama berkata, pertama, itu adalah wizir ummatih. Dosa umatnya. Dosa umatnya. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikatakan dosamu? Ini berarti ada mudhaf yang mahdhuf ini. Wizraka ay wizra ummatika atau diidhafahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa li istighali qalbihi bidunub ummati karena Rasulullah itu setiap saatnya merasa sibuk untuk urusan dosa-dosa umatnya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Nabi tadi itu merasa gelisah dengan dosa dosa umatnya setiap saatnya karena itu Allah menenangkan Nabi, ojo khawatir, dosa-dosa umatmu telah ditaruh oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Karena Allah menyatakan apa? Azizun alaihi ma'anittum. Dalam hatinya Rasulullah ini enggak nerima. Apa yang membuat kamu payah, susah dunia sampai akhirat, wahai umat? Hati Rasulullah ini enggak nerima. Karena itu Nabi mati-matian umatnya jangan sampai disiksa nanti dari kiamat. Karena hatinya Rasulullah nggak nerima itu. Azizun alaihi ma'anittum mata'ittum antum. Ah. Karena itu Allah menyatakan gimana ini umatku yang dulu syirik misalnya. Rasulullah menyatakan gimana umatku yang dulu syirik, yang dulu baik ada yang membunuh anaknya yang masih kecil, yang itu, yang ini, kif dosanya nanti di hari kiamat, kelas. Mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah diampuni oleh Allah Taala dengan masuknya Islam. Al-Islam ya jubu mah qablah. Islam udah menutup apa yang sebelumnya ia lakukan. Wa mata akhar misalnya dan apa yang akan datang Umatnya kalau berbuat masih setelah masuk Islam masih berbuat dosa itu dan ini dengan syafaatnya Rasulullah nanti hari kiamat. Hmm? Dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW nanti di hari di hari kiamat. Atau dengan tobatnya itu si fa'il. Ada lagi yang menyatakan dia Allah mata mata min dzambika ay dambi durriyatika wa mata akhar. Minta min ke mata akhar. Kalau itu kepada umatnya, pemimba bil aulah Ada yang menyatakan yang dimaksud dengan beban di punggungnya Nabi yaitu azqal an-nubuwah wa tabligh. Beratnya kenabian dan beratnya risalah yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pertama menjadi nabi berat. Uh bagaimana itu? Colotean orang kafir, gangguan orang kafir, bagaimana teror daripada mereka itu dan ini. Itu membuat berat beban Rasulullah SAW. Tapi Nah, setelah di akhir datang bantuan Allah Subhanahu wa taala digampangkan oleh Allah taala wa wada'na angka wizrak yang membuat beban kamu wahai Muhammad di punggung kamu daripada risalah ini nubuah ini sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi menyatakan al-wizir atau dhanab di sini adalah mimbat hasanatil abrar sayiatul mukarrabin. Ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh Nabi, tapi bukan salah sebenarnya. Itu kebaikan, tapi kurang patut bagi seorang rasul melakukan itu. Karena itu banyak juga di dalam Al-Qur'an ada teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dianggap nilainya seperti dosa, tapi bukan dosa beneran gitu loh. Hah, bukan dosa beneran misal. Ada orang salaman sama orang tuanya sambil ke susu, ngomong nggak ngelihat sama orang tuanya. Paham ya? Misalnya sambil ngelihat yang lainnya, kamu tidak jangan begitu sama orang tua kamu yang sopan, merunduk sama orang tua kamu. Kalau salaman itu walak-walik misalnya, paham ya? Nah, ini sebetulnya bukan perbuatan dosa. Tapi sudah salaman, sudah bagus, cuma nggak layak seorang anak begitu harus lebih penghormatannya kepada orang tua. Kadang-kadang demikianlah yang dilakukan oleh Eh, orang-orang yang mulia di sisi Allah Taala ditegur lagi oleh Allah karena Allah mengendaki menjadi yang tersempurna walaupun itu sudah baik tapi tetap ditegur inti sholat kami tidak ya? pakai siwak ditegur misalnya tidak pantas inti ini seorang santri orang mukmin katanya cinta sama Nabi kok tidak pakai siwak bukan berarti sholatnya inti ini salah eh itu teguran-teguran karena apa? Karena tidak layak bagi kamu. Ada beberapa hal yang demikian pada diri para rasul, para nabi Allah Subhanahu wa taala ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena perbuatan dosa tapi tidak layak. Itu diibaratkan dengan al-wizir atau adzanab. Mimbab Hasan al-Abrar sayyiatul mugarrabin. Wa rafa'na laka dzikrak dan benar-benar aku akan mengangkat sebutan kamu wahai Muhammad bi antuzkar ma'adzikri itu sekiranya engkau disebut bersama aku disebut kata Allah fil adzan ada di adzan asyhadu an la ilaha illallah disebut Allah kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah padahal ada Ibrahim juga Rasulullah Musa juga Rasulullah yang disebut Muhammad kenapa wa rafa'na laka sebutanmu akan aku angkat dari Muhammad Wal iqamah dalam qomat. Wat tasyahud dalam tasyahud setiap solat. Wal khutbah dalam khutbah. Baik khutbah Jum'ah, khutbah Iden, khutbah khusuf, khutbah khusuf. Macam-macam dah. Baghairiha dan selain itu dalam solawat dan macam-macamnya. Hah? wa rafa'na laka Bukan hanya itu, bahkan warafa'na laka sebelum Rasulullah wujud juga warafa'na laka karena semua para anbiya mereka mengkabarkan Rasulullah menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah dalam kitab sucinya Taurat, Injil, Zabur juga menyebutkan Ausaf sallallahu alaihi wasallam karena itu Syekh Abdul Abdi Bai menyatakan apa la fi man wasaful Quran wa a'raba ha an fadailihi Taurat wal Injilu wal Zaburu wal wal Furqan sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Imam Busiri ma madat fatratun minar rusuli illa basyarat gaumaha bikal anbiya'u ha tidak ada para nabi kecuali memberikan kabar tentang Muhammad Rasulullah wa rafa'na laka dzikrak. Inna ma'al usri yusran Inna ma'al usri yusra. Coba tikin HP, ada HP itu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama ke Oh iya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan. Yusron suhula ada kegambangan, kegampangan. Usur di sini kesulitan, kesusahan asyidah ada kegampangan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kegampangan. Ma'a di sini artinya ba'da sebetulnya. Ba'dal usri ada yusron. Setelah kesusahan itu ada kegampangan. Tapi diistilahkan dengan ma'a. Kenapa? Jaraknya nama cedek. Ada usur maringono yusur ya gitu loh. Hah? Ma'a. Padahal ba'da. Nah, itu mana ba? Ba'da. Ini karena itu kalau itu kepingin yusur harus siap usur dulu. Hah? Jangan anak kepingin gampang terus enggak ya urip dhewe hmm. Ada usur dulu baru akan datang yo yusur. Nah, kenyang itu terjadi setelah lapar. Seger itu terjadi setelah haus, kan gitu. Nah, kamu juga begitu. Yusur itu terjadi setelah usur. Karena itu kapan ada usur terjadi, kesulitan itu terjadi, Ntar lagi ma'al usri yusron. Yakin begitu. Yang penting jadi baik, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak iya. boleh putus asa. Itu maksudnya. Nah. Kemudian dalam bahasa Arab kalau makrifat itu terulangi Kalau makrifat itu terulangi itu berarti kembali kepada apa itu istilahnya? Hah? Ah, ahadu dzikir. dalam bahasa Arab kalau sudah uh, uh, makrifat itu terulangi maka itu adalah sama halnya dengan yang pertama misal raaitur rojula wa darabtur rojula. yang kedua ar-rajul ini adalah rajul yang pertama Tapi kalau nakiro terulangi itu enggak sama. Ra'aitu rajulan wa darabtu rajulan rajulan akhor. Kalau nakiroh terulangi, yang pertama dengan yang kedua itu tidak sah, tidak sama. Coba yang dilihat di sini. Inna ma'al usri yusron. Al usur ma'rifah. Inna ma'al usri Yusron diulang lagi. Al-usur yang kedua juga ma'rifah. Berarti usurnya sama. Yang pertama dan kedua. Tapi yusronnya yang pertama dengan yang kedua adalah tidak sah. Tidak tidak tidak tidak bersama. Hah? Tidak tidak sama. Berarti ada dua kegampangan karena satu sebab kesulitan gitu. Ada dua kegampangan karena sebab satu kesulitan kesulitan. Ini tak kasih gambaran. Orang mukmin dia sulit di dunia. Sebenarnya sebentar lagi setelah kesulitan ada suhula, ada kegampangan di dunia dan nanti juga kegampangan di akhirat. Kan tidak ada sulit lagi bagi dia. Dua lagi Yusrun fit dunia wa yusrun fil, ah, fil akhirah. Eh, Inna ma'al usri yusran. Ini sama dengan inna ma'al usri yusraini. Sama dengan gitu ini. Kesulitan satu itu Allah janjikan dua kegampangan yakni di dunia dan juga kegampangan ada di akhir di akhirat subhanallah. Fa idza faraghta kalau sudah selesai salat, ai minas salat fansab ai it'ab fid doa yang banyak doa Muhammad. Payahlah kamu karena doa Karena itu dianjurkan kalau sudah sholat, ojo langsung mencetat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah Bud. It up fit doa yang banyak doa. Fansob. Nah, an-nasab at-ta'ab. Ya. Ada lagi yang menyatakan Wa idza faraghta Kalau kamu itu sudah selesai min dunia daripada urusan dunia kamu, fansab maka tegaklah. Maksudnya fasolli solato. Kalau udah habis kerja salat, Nah, habis kerja urusan dunia, ngomong dunia, ambil wudhu salat. Idza faraghta min dunyaka fasolli. Ada nyatakan gitu. Ada menyatakan fa idza min al faraid fansab fi qiyamil lail. Kalau udah kamu itu selesai melakukan sholat-sholat wajib, maka berpayahlah kamu untuk melaksanakan qiyamul lail. Ada lagi menyatakan fa idza faraghta minat tasyahhud fad'u lidunyaka wa akhiratik. Kalau sudah selesai tasyahud, maka berdoalah kamu urusan dunia dan urusan akhir akhirat. Ada khusus Rasulullah fa idza farata min tablighir risalah fansab istaghfir li dzambika walil mu'minin. Kalau udah selesai kamu menyampaikan risalah wahai Muhammad, maka hendaknya kamu itu sibuk banyak sholat banyak mengampun, memintakan ampunan kepada kaum mukminin. Banyak di situ semuanya bisa masuk wa ila rabbika farghab dan kepada Tuhanmu farghab maka hendaknya kamu tadi itu fatadarra merendahkan diri ha? merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ha? bersemangat gitu merendahkan diri bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala ada faedah di sini. Dibilang faedahnya surat Alam Nasrah ini, siapa yang menulis ada di kaca, ada di kaca atau di piring, kemudian dihapus dengan air mawar, diminum, disiram, ditulis, kemudian dicampur dengan air mawar, terus diminum, sumpeknya hilang nanti. Disumpek-sumpek gitu. Hmm, ini ada mungkin ada yang mau jadi tabib ini ya. Ada lagi yang menyatakan kalau ditulis ada di wadah kemudian dikasih air diminum itu bisa menambahi apalan dan kepahaman. Kalau orang membaca setiap habis sholat lima waktu sepuluh kali alam nasyrah laka sadrak maka gampang rezekinya. Nah, ini yang macet-macet ini. Kemudian kalau ada orang yang punya hajat, sholat dua rakaat, Kemudian menghadap ke kiblat baca menurut jumlah huruf daripada surat Alam Nasrah yaitu 103. Baca surat Alam Nasrah diulangi 103 kali insyaallah akan diijabah ya oleh Allah harapannya. Wis mari ngono kiblat kan. Mari sembayang. Tapi di omamu jadi gini tak usir ya. <laughs> ada yang perlu dibahas?